<clears throat> Pada pertemuan terlewat kita sudah menyebutkan syubhat yang kedua yang dibawakan oleh orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang dalam keadaan mendapatkan kerancuan tentang permasalahan tauhid ini. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa untuk membantah mereka ini ada dua jalan. Yang pertama adalah jawaban secara mujmal, secara global dan jawaban secara mufassal, secara rinci. Jawaban secara mujmal atau global secara ringkas adalah bahwa orang-orang yang beriman maka mereka berpegang dengan ayat-ayat muhkam, ayat-ayat yang jelas dan mengembalikan ayat-ayat yang itu mutasyabihat yang ada rancuan bagi sebagian manusia kepada ayat-ayat yang muhkam. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit condong kepada hawa nafsu atau disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengambil ayat-ayat mutasyabihat dan meninggalkan ayat-ayat muhkam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء demikian kemudian Allah lanjutkan Allah wa sudah lewat pembahasan dan kita masih di dalam pembahasan beliau bantahan kepada syubhat orang-orang musyrik yang dia itu adalah mufassal secara rinci Disebutkan oleh beliau bahwa di situ ada tiga syubhat yang besar yang mereka keluarkan. Dan kemarin kita sebutkan bahwa di dalam kasus syubhat ini yang disebutkan adalah permasalahan-permasalahan yang dihitung rancu. Ya. Dan tidak disebutkan permasalahan-permasalahan yang sudah jelas. Tidak seperti yang ada di dalam kitab tauhid, kita kemarin sudah contohkan seperti permasalahan syirik, ya syirik asghar ataupun syirik akbar seperti memakai jambi-jambi ataupun mungkin ya ini jimat-jimat ataupun ya ini dikir-dikir atau ucapan-ucapan e, uh, syirik mereka ya demikian juga tidak dibahas tentang masalah syirik berupa lafaz seperti masya Allah wa syi'ta umpamanya demikian tapi yang dibahas dalam kasus syubhat adalah permasalahan-permasalahan yang diilu adalah rancu. Permasalahan yang syubhat yang mereka miliki. Disebutkan di antara syubhat yang pertama dan saya Muhammad bin Abdul Wahab bahwa syubhat yang yang tiga yang awal ini disebutkan adalah syubhat yang besar di sisi mereka orang-orang musyrik ini atau orang-orang yang rancu ini. Apabila kita mengetahuinya maka setelahnya lebih mudah. Paham? Demikian. Syubhat yang pertama <clears throat> adalah mereka mengharapkan orang-orang musyrik zaman dahulu itu mengharapkan ya orang-orang musyrik sekarang orang-orang yang yang punya kerancuan itu mengatakan bahwa mereka meyakini Allah adalah menciptakan demikian juga mereka rezeki tapi mereka mendatangi orang-orang soleh itu adalah untuk supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala orang soleh itu mempunyai jah mempunyai kedudukan mempunyai kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kami adalah orang-orang yang berdosa dan kami mengharapkan dari orang-orang surah itu untuk menyampaikan permintaan kami di hadapan Allah Subhanahu wa Dan itu sudah kita jawab bahwa hal seperti ini itulah yang diyakini juga oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua, <clears throat> sebutkan bahwa mereka orang-orang dulu musyrik di zaman Nabi itu menyembah patung-patung. Sedangkan kami tidak menyembah patung-patung, kami mendatangi orang-orang soleh. Maka di sini kita sudah sebutkan tiga jawaban. Apa saja itu? Ya, diantaranya adalah ucapan kamu bahwa mereka itu orang-orang musyrik di zaman Nabi itu hanya menyembah patung, itu salah. Bahkan mereka ada yang menyembah orang soleh, seperti kepada Lata itu sudah lewat bahasanya. Demikian juga kemudian kepada malaikat, demikian juga kepada Nabi Isa, demikian juga yang lainnya. Ada yang menyembah batu juga, matahari, bulan dan sebagainya. Jadi ucapan kalian bahwa kalian itu menyembah atau mendatangi orang soleh, sedangkan bisa menabi itu kepada patung-patung saja itu salah. Ya sudah selesai pembahasannya. Juga disebutkan batan yang lain bahwa mereka orang-orang Arab itu bukan sekedar menyembah patung ataupun menyembah pohon. Tidak, bahkan mereka itu meyakini di pohon itu ada roh yang masuk dalamnya. Demikian. Jadi ucapan kalian bahwa mereka itu menyembah pohon ataupun patung murni itu adalah salah juga. Bukan mereka meyakini di situ ada roh-roh yang masuk dalamnya. Kemudian jawaban yang ketiga apa? Jawaban yang ketiga bahwa Allah SWT tidak membedakan yang menyembah patung atau yang menyembah orang soleh atau menyembah matahari atau menyembah pohon atau malaikat atau Nabi Isa itu kemudian tidak usir tidak. Semua adalah sama. Wa anal masajid lillah. semuanya masing-masing itu hanyalah milik Allah Swt. Demikian. Ini saya ringkas dan pada kesempatan ini akan boleh sebutkan syubhat yang ketiga. Qala rahimahullah ta'ala Fa'in qala Maka jika Dia mengatakan Al-kufar yuriduna minhum Sungguhnya orang-orang kafir di zaman Nabi SAW itu yuridun menginginkan mereka itu minhum dari mereka ini dari patung-patung atau sesembahan itu Wa ana asyhadu anna Allah Dan aku, ya orang musyrik zaman sekarang ini atau yang orang yang punya subhat ini mengatakan dan aku bersaksi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia adalah zat yang an yang memberikan manfaat ador demikian juga memberikan bahaya al-mudabbir yang mengatur alam semesta la uridu illa minhu tidaklah aku menginginkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala jadi mereka mengatakan orang kafir itu mereka menghendaki patung-patungnya. Menghendaki sesembahan-sembahan mereka itu. Sedangkan kami tidak. Kami bersaksi Allah itu yang memberikan manfaat, memberikan bahaya saja. Wasalihuna laisa lahum minal amri syai'. Mereka mengatakan bahwa orang-orang soleh tidak ada untuk mereka itu perkara sedikit pun. Yani Allah saja yang mengatur alam semesta ini. Ya, sampai di sini kalimatnya yang mereka ucapkan. Setelahnya ini yang yang merupakan syubhat mereka. Walakin aksuduhum akan tetapi aku menghendaki mereka orang-orang soleh itu arju minallah aku mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala syafaatahu syafaat syafaat mereka syafaat dari orang-orang soleh tersebut yakni kami mengakui Allah yang memberikan manfaat demikian juga memberikan bahaya dan kami mendatangi orang-orang soleh ini supaya apa supaya kemudian menjadi syafaat kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi mereka punya sifat seperti itu. Maka di sini <clears throat> mereka mempunyai dua kesalahan dari ucapan mereka ini ataupun terjadi tanakut, terjadi benturan di antara ucapan mereka sendiri. Yang pertama yaitu apa? Keyakinan mereka bahwa orang-orang musyrik terdahulu di zaman Nabi SAW ya tidak berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan pemberi rezeki ataupun yang mengatur alam semesta. Maka ini kesalahan mereka. Ya, keyakinan mereka bahwa orang orang terdahulu itu tidak memberikan yang meyakini bahwa Allah itu tidak memberikan rezeki demikian juga mengatur alam semesta, maka ini adalah keyakinan mereka yang salah. Ini ucapan mereka bahwa mereka orang-orang kafir itu menghendaki patung-patung itu dan tidak menghendaki Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah salah. Walaupun sudah lewat pembahasan bahwa mereka juga meyakini bahwa orang-orang terdahulu itu meyakini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki dan mengatur alam semesta. Tapi ucapan di sini bahwa orang-orang kafir itu menghendaki patung-patung mereka ini ya, kemudian umpamanya mengatakan bahwa mereka tidak meyakini bahwa Allah itu memberikan rezeki, maka ini adalah salah. Bahkan apa sama orang-orang terdahulu dengan orang-orang sekarang orang-orang musyrik itu semuanya meyakini Allah SWT itu yang memberikan rezeki dan mengatur alam semesta. <clears throat> Dari kesalahan mereka pertama ini, ya kemudian muncullah kesalahan yang kedua, yaitu apa? Yaitu mereka menjadikan orang-orang soleh itu pemberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang soleh yang sudah meninggal itu pemberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah bentuk kesedihan tersebut. Dan keserikan mereka ini adalah seperti keserikan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi SAW. <clears throat> Subhanallah Syekh Utsaimin Rahmat Allah. Ini kalau fa in qala yakni hadal musyrik. Ini kalau orang musyrik ini mengatakan al-kufar yuriduna minhum ay yuriduna ayang fa'uhum au yaduruhum. Ini orang-orang kafir itu menginginkan agar Sesembahan-sembahan mereka itu memberikan manfaat mereka, demikian juga ya untuk kemudian menghilangkan kesulitan-kesulitan mereka. Wa ana la uridu illa minallah dan aku tidak menginginkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa salihun alaysa lahum al amri sai. Dan orang-orang saleh itu tidak ada perkaranya sedikit pun. Wa ana la fihim dan aku tidak meyakini tentang mereka orang-orang saleh itu. Walakin ataqarrabu bihim ila Allah liyakunu syufa'a. Akan tapi aku mendekatkan diri dengan sebab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi berikan pemberi syafaat. Ini sobat mereka. Jadi sobat mereka itu adalah bahwa mereka itu menjadikan orang-orang soleh yang mereka datangi telah meninggal itu sebagai apa pemberi syafaat. Sebenarnya hampir, hampir mirip dengan sobat yang pertama. Kalau sobat yang pertama bagaimana? Mereka mendatangi orang-orang soleh yang meninggal itu ya kuburannya atau misalnya untuk apa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehormatan mereka. Kalau di sini untuk sebagai memberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hampir mirip. Ya, bagaimana jawabannya? Disebutkan di sini oleh beliau, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau jawab, maka jawabannya ana hadza sesungguhnya ini qaulul kufar, ucapan orang-orang kafir, sawa bisawa, ini sama saja. Tidak ada perbedaan. Sungguhnya ucapan orang-orang kafir terdahulu demikian juga orang-orang sekarang ini ya itu adalah sama. Mereka menjadikan patung-patung ataupun sembahan-sembahan apapun atau orang-orang soleh mereka datang itu semuanya adalah supaya apa? Supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqra alaihi kaulahu ta'ala bacakan kepada dia ini ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Waladina takhadu min dunhi awliya dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala aulia sebagai kekasih-kekasih yang didatangi, yang dimintai orang-orang soleh di kuburan itu ataupun orang-orang ya terdahulu yang mendatangi patung-patung ataupun juga orang soleh juga demikian juga para nabi, malaikat dan sebagainya apa yang mereka lakukan itu apa yang mereka yakini Mana buduhum ilali koribuna ilaulai sulfa Tidaklah kami beribadah kepada mereka. Mereka ini tadi seban selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali koribuna supaya kami lebih dekat supaya yukoribuna mendekatkan mereka ini kami ya agar mereka itu mendekatkan kami nanya nih sebagai mahul bih agar sesembahan-sembahan itu semuanya mendekatkan kami ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zulfa sedekat-dekatnya. Jadi mereka mendatangi patung-patung itu ataupun yakni Nabi Isa ataupun malaikat atau orang soleh itu di zaman Nabi Alaihi Wasallam. orang-orang musyrik di zaman Nabi Alaihi Wasallam adalah apa agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka sama seperti ucapannya tadi, tadi yang disebutkan aku bersaksi Allah itu yang berikan rezeki mengatur alam semesta dan orang soleh itu tidak ada manfaatnya, tidak ada kemudian bisa memberikan bahaya sedikit pun. Akan tapi kami mendatangi mereka ini, aku harapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala sahabat sahabat mereka. Sama kan dengan ucapan orang-orang musyrik zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga waqalu ta'ala ucapan Allah Subhanahu wa taala di ucapan di surat Yunus ayat yang ke-18. Wa yaquluna haula syufa'auna indallah Wa yaqulun dan mereka Dhamir wawu ini menunjukkan jamak kembali kepada mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mereka mengatakan haula'i mereka ini ya jamak kembali kepada apa? sembahan mereka entah patung. Jangan jangan dianggap patung saja, sudah lewat pembahasan ya kan. Orang soleh seperti Lata mamanya. Ya, demikian juga malaikat, demikian juga Nabi Isa, pohon, batu dan sebagainya. Ya, mereka mengatakan orang-orang musyrik ini, haula sembahan-sembahan sembahan-sembahan ini syufa'auna pemberi syafaat kami indah Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama berarti persis sawa disawain. Tidak ada bedanya, persis. Ya, ucapan orang-orang musyrik zaman sekarang ini dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW sama. Dan kita sudah lewat, kalau mungkin ingat pembahasan yang dulu, ayat ini adalah termasuk apa? Termasuk ayat yang muhkam. Inilah ayat yang jelas, ayat yang muhkam. Kalau di dalam buku ini di halaman 53. Ya. Bukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Rahab, di halaman 53. <clears throat> Beliau mengatakan wal awliya amma qawlihi ya alal malaikah wa ma dzakartuhu laka min anna Allah Ta'ala dzakara anal musyrikin yuqiruna bi rububiyyah wa anna kufrahum bi ta'alluqihim alal malaika wal anbiya wal awliya ma qawlihim haula'i syufa'una indallah. Itu sebutkan. Hada amrun muhkam bayin. Ini adalah perkara yang muhkam yang jelas. Ya, bayin gamblang. Ini adalah termasuk ayat yang yang muhkam. Bacaan mereka sesungguhnya semban-semban ini adalah pemberi sahabat kami di sisi Allah Subhanahu Ini muka. Seorang yang hatinya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ayat ini sebagai pegangan dengan kuat. Oh iya ternyata mereka mengatakan seperti ini orang musyrik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka ini adalah pemberi sahabat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mereka memakmurkan Masjidil Haram, demikian juga sedekah mereka menyambung tali silaturahmi. Ada yang sampai sedekah dengan harta yang banyak tidak bermanfaat diberangi oleh Allah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala demikian ya jadi ayat ini tadi itu adalah ayat yang muhkam surat Yunus ayat yang ke-18 jadi kita pegang apapun yang kalian bawakan dari ayat-ayat yang kalian seakan-akan menjadi dalil atau hadis yang telah lewat hadis dorir orang buta itu ya kalian kirim kepada makna mana syafaat syafaat atau kemudian yakni mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagainya itu apa? itu adalah tidak kita ambil dalam artian tidak kemudian kita jadikan sesuatu yang kemudian menjadi e, muhkam tidak yang subat-subat itu dikirim kepada muhkam bukan kemudian malah sebaliknya yang muhkam dibuang yang subat diambil ini ya jawabannya demikian jadi ucapan kalian bahwa aku meyakini dan ini dan itu Allah memberi rezeki Kemudian Abdul Qadir Jailani itu tidak ada manfaatnya, tidak mampu dalam artian mengatur alam semesta, tidak ada bisa memberikan manfaat ataupun bahaya dan sebagainya. Aku meyakini ini. Dan mereka orang soleh ini adalah apa? Aku harapkan syafaatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ucapan ini seperti orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Itu kesimpulan di dalam bahasa nikah ini. <clears throat> Dan nanti kita akan bicarakan tentang masalah syafaat, ya siapa yang akan mendapatkan syafaat yang sebenarnya. <clears throat> Kemudian setelahnya berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, "Wa'lam ketahuilah." Ini tiga ini sudah selesai. Inilah sifat yang besar mereka. Wa'lam anna hadhihi asyubah. Sesungguhnya subhat-subhat ini asalas yang tiga, hi akbaru ma'indahum. Dia adalah yang paling besar apa-apa yang di sisi mereka, tiga ini. Kalau saya Utsaimin belum menyebutkan di catatan, catatan kaki itu dia menyebutkan di sarahnya ya asyubatul ula asyubatul saniyah asyubatul salisa <clears throat> yang berbeda kita katakan walaupun di subat yang pertama itu walau alam itu seperti subat yang kedua ya disebutkan di sini bahwa tiga subhat itu itu adalah apa yang paling besar di hadapan mereka itu faida arafta anallah wa apabila engkau mengetahui Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya lana kepada kita fi kitabi dalam Al-Qur'an. Wa fahim taha dan engkau memahaminya fahman dan dengan pemahaman yang bagus. Fama ba'daha maka setelahnya aisar minha, lebih mudah darinya. Itu. Jadi kalau tiga ini sudah kita pahami, maka yang, yang lainnya lebih mudah. Ya kita pegang tadi. Ya kalau kita umpamanya tidak tahu secara rinci umpamanya jawaban-jawabannya pegang jawaban secara global, secara mujmal. Yaitu apa? Kita memegang ayat-ayat yang ditemukan yang kita ber yakni berpegang padanya. Itu. <clears throat> Kalimat pama bada isar minha ulalam itu seperti ucapan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sunan Imam Muslim ya ketika waktu itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau me menghadiri pemakaman ya penguburan jenazah waktu itu kemudian beliau ketika melihat orang yang meninggal itu dimasukkan dalam liang lahatnya kemudian beliau menangis sampai balalaya tahu sampai jenggot beliau penuh dengan apa basah dengan jenggot dengan apa air, air mata sampai basah jenggotnya menangis melihat mayat itu dimasukkan di liang liang kubur itu di liang lahat itu kemudian tanya oleh Hani Hani itu maulanya atau budak atau bekas budaknya atau yang dia merdekakan Kenapa engkau menangis? Kemudian dia mengatakan, sampai itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya pun aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, al kubru kuburan itu, ya alam kubur itu adalah awal pertama dari marhalah-marhalah, marotib-marotib dari tingkatan-tingkatan akhirat. Alam kubur itu adalah alam pertama di dalam rentetan-rentetan seorang itu mengalami hari akhir. Ya, faman najamin minha barang siapa yang dia itu selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisar minhu, maka setelahnya lebih mudah. Ya, seperti lafaz yang kita sebut tadi. Subhanallah yang Muhammad bin Abdul Ini barang siapa yang dia itu selamat di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah bagi dia. Dan barang siapa yang di alam kubur itu sudah sulit, setelahnya lebih sulit lagi. Ini demikian. <clears throat> sampai beliau waktu itu menangis sampai jenggotnya itu basah dengan air mata beliau menyebutkan ayat eh, ini menyebutkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Demikian juga di sini disebutkan kalau kita tiga ini sudah paham maka setelahnya insya Allah mudah. Ya. Ataupun kalau kita mungkin dalam keadaan bimbang, pegang tadi ayat-ayat yang dihitung muhkam yang jelas bahwa mereka menjadikan sesembahan itu adalah supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kuburion yang datang sekarang ini. Tawasulan dan sebagainya mendatangi kuburan sunan-sunan atau wali-wali dan sebagainya atau mungkin petilasan-petilasan bekas-bekas orang soleh pernah tidur di situ atau duduk di situ atau yang sebagainya ya untuk mencari berkah dan sebagainya kalau ditanya kenapa kamu mendatangi kuburan ini oh mereka ini orang-orang soleh ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mereka ini orang-orang soleh aku banyak dosanya kalau aku langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yakni tidak diterima tidak dikabulkan maka aku menjadikan mereka ini sebagai perantara dan ini aku berdoa kepada wali yang di kuburan ini agar menyampaikan hajatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah ampunan, entah supaya mendapat rezeki atau mempunyai anak dan sebagainya. Nah, lebih lagi kemudian terjadi istidraj, ya dikabulkan pamannya, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lapang rezekinya, punya anak dan sebagainya tambah semakin sesat. Ya, menjadikan perantara orang-orang yang ada dalam kuburan itu. Sama apa yang mereka lakukan itu. Menjadikan ya dalam kuburan itu sebagai apa? Sebagai perantara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. <clears throat> di sini kita akan sebutkan tentang perbuatan mereka ini sama seperti perbuatan orang-orang kafir musyrik yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan sembahan itu sebagai pemberi perantara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Disebutkan di tafsir Asadi yang itu menunjukkan juga bahwa Ucapan ini adalah ucapan musyrik. Perbuatan ini adalah perbuatan musyrik. Demikian juga orang-orang yang melakukan di zaman kita ini. Ya, sebutkan di tafsir surat Yunus ayat yang ke-18 di tafsir asy-Syafi'i. Dia menyebutkan Qala Allah Ta'ala ketika menyebutkan ayat wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada apa-apa yang tidak memberikan manfaat tidak memberikan bahaya kepada mereka wala yang faum tidak bisa memberikan manfaat pada mereka wa yaqulun dan mereka mengatakan haula'i subauna indallah mereka ini adalah memberi syafaat kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala qul atunabbi'una Allah katakan apa kalian akan mengabari Allah Subhanahu wa taala bima la ya'lamu fis samawati wala fil dengan apa-apa yang Allah tidak ketahui di dalam langit-langit dan yang tidak Allah ketahui di bumi. Jadi kalian ingin mengabari Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyangka bahwa Allah tidak mengetahui perkara yang ada di langit-langit dan yang di bumi. Kemudian bagaimana jawabannya? Bagaimana lanjutannya? Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci dia, yakni maha suci Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga maha agung amma yusyrikun dari apa yang mereka yusyrikun. Mereka melakukan kesyirikan padanya. Jadi dilanjutkan di situ apa? Bahwa itu adalah perbuatan musyrik, musyrik perbuatan syirik. Karena Allah lanjutkan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala atas apa? Dari apa yang mereka itu menyekutukannya. Berarti perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Karena Allah lanjutkan setelahnya subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Itulah yang kadang dikenal oleh para ulama munasabatul alat ayat hubungan ayat satu dengan yang lainnya. Kadang kita tidak memahami, baca gitu aja, akhirnya di akhirnya ternyata ada hubungannya. Hubungannya apa tadi? Allah melanjutkan bahwa itu adalah perbuatan yang syirik. Demikian. <clears throat> Disebutkan di tafsir ini <clears throat> Haulai subha'una indallah ay ya'budunahum liyuqaribuhum ila Allah. Mereka menyembah sesembahan-sesembahan mereka itu agar sesembahan itu mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala wa yasfa'u lahum indahu. Berikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mintil min yang fusim dan ucapan ini adalah muncul dari diri-diri mereka. Wa kalamun ibtakaruhu hum dan ucapan yang mereka buat-buat. Mereka ini. Oleh hada qala muktilan li kaul Dan karena inilah Allah Subhanahu wa taala membatalkan ucapan ini. Tadi disebutkan. Kulatun Nabiun, Allah bimala yang mufisamawati fis Aiy. Allah Ta'ala huwal alim alladhi ahata ilman bi jami'i ma fis samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala adalah al-alim, zat yang Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ya, yang meliputi ilmunya itu segala apa yang di langit dan langit demikian juga di bumi. Kemudian tadi disebutkan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ayat taqaddasa wa tanazzaha an yakuna lahu syarik aw nadhir. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Maha Mulia untuk kemudian untuk Allah SWT itu ada sekutu demikian juga nadir tandingan. Demikian disebutkan. <clears throat> Kemudian disebutkan di Fathul Majid ya mereka menyangka bahwa dengan perbuatan mereka itu bisa mendapatkan manfaat untuk kemudian menjadi syafaat sesembahan-sembahan itu orang-orang soleh itu menjadi syafaat mereka di hadapan Allah SWT. Mereka tidak mengetahui bahwa syafaat itu diterima oleh Allah Subhanahu ada syarat-syaratnya. Ya. Ini bisa ditulis bahwa syafaat itu tidaklah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau syafaat itu tidak bermanfaat kecuali di situ ada syarat-syaratnya. Mereka mengatakan wa yaquluna haulai subhauna indallah. Mereka beranggapan bahwa orang-orang soleh itu yang sudah meninggal di kuburan itu bisa memberikan syafaat kepada mereka. Padahal ini adalah suatu yang Ya tidak mungkin karena syarat itu, yakni karena syarat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau di situ ada dua syarat. <clears throat> Sebutkan di <clears throat> Fatul Majid demikian juga yang lainnya. Juga disebutkan di Al-Qawaidul Arba <clears throat> Bukan di halaman 352. Fabayyana annaha berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid syarah dari Kitab Tauhid. Termasuk dari cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fathul Majid itu sebagian ulama menyebutkan itu paling bagus dari syarah kitab tauhid. Fabayana anha la taqa' li ahad. Maka Allah Swt menyebutkan bahwa tidaklah terjadi atau terwujud untuk seorang pun illa ini kecuali dengan dua syarat. <clears throat> ya, ana syafa'i nama taqa' fi dar akhirah biidni. Sungguhnya syafaat itu terjadi di negeri akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat itu tidak bisa diterima, tidak ada manfaatnya kecuali dengan dua syarat. Yang pertama apa? Idnu roh ta'ala li syafi' ayat Izin dari izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk syafi' orang memberikan syafaat. Untuk memberikan syafaat. Itu. Ya, jadi syafaat itu tidak bisa diterima kecuali dengan dengan dua syarat. Yang pertama, Allah mengizinkan kepada pemberi syafaat itu memberikan syafaat. Kalau kemudian mereka mendatangi orang-orang soleh itu, minta syafaat dan itu perbuatan yang syirik ya tidak ada manfaatnya bahkan itu termasuk perbuatan syirik bahkan syirik akbar ya demikian <clears throat> jadi ini bisa terjatuh kepada syirik akbar jadi syarat yang pertama adalah izin Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat itu untuk memberikan syafaat kemudian yang kedua waridohu anil ma'adun bisyafa'afihi Allah meridhoi atas orang yang meminta syafaat itu dengan syafaatnya. Jadi Allah meridhoi hamba tersebut. Hamba tersebut ya itu adalah orang yang ahlu tauhid. Syaratnya adalah demikian. Jadi syaratnya yang kedua adalah itu. Allah Subhanahu wa taala meridhoi terhadap orang yang meminta syafaat tersebut. Demikian. Jadi yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberikan syafaat. Kemudian yang kedua adalah Allah SWT meridhoi orang yang minta syafaat itu. Ini demikian. Jadi di sini ada tiga. Kalau kita bicara ada tiga di dalam masalah salat itu. Pertama adalah Allah Swt yang dimintai syafaat. Kemudian adalah hamba. Hamba itu. Kemudian ketika ketiga memberi syafaat. Ada tiga. Ya demikian. <clears throat> Jadi syaratnya harus yang pertama adalah Allah meridhoi pemberi syafaat itu. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti memberikan syafaat <clears throat> di padang masyar. Ya. Kemudian yang kedua adalah Allah meridhoi hamba tersebut, muwahid tersebut atau ahli maksiat yang dia itu muslim itu. Ini demikian. Syaratnya adalah itu. <clears throat> Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa syafaat itu ya orang yang paling gembira, yang paling berbahagia itu adalah apa? Itu adalah orang-orang yang itu muahid, Ya, orang yang dihitu e, eh, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bertauhid. Wa dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu waktu itu Nabi mengatakan as adunas bi syafaati. Ini orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Demikian juga disebut oleh Syekh Utsaimin. Jadi setelah tadi bahwa syafaat itu tidaklah bermanfaat kecuali dengan dua syarat itu. Disebutkan oleh ya, disebutkan oleh Ibnu Ibnu Qayyim rahimahullah. Dinukilkan di sini, dinukilkan di Fathul Majid juga di halaman 354. Sebutkan bahwa beliau mengatakan <clears throat> diungkirkan di halaman 304 di Fatul Majid ini. Ini beliau mengatakan wa min nawihi yakni di antara jenisnya yakni jenis dari asyirik talabul hawaij minal mauta meminta hajat-hajat kepada orang yang sudah mati termasuk dari bentuk syirik wal tu bihim istighosah minta untuk dihilangkan kesulitan itu dengan sebab apa? Dengan cara mendatangi orang-orang sudah mati dalam kuburan. Kuburan wali-wali dan sebagainya. Ketika banyak musibah mendatangi kuburan-kuburan wali. Menjadikannya sebagai apa? Tempat istighosah. Untuk kemudian memberikan perantara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk kesyirikan adalah meminta hajat-hajat kepada orang sudah mati dan istighosah dengan mereka. Wa aslu syirkil alam. Ini adalah asal syirik alam semesta itu itu. Asal kesyirikan adalah apa? Meminta hajat-hajat mereka itu dengan orang-orang sudah meninggal, orang-orang soleh itu. Berarti sama di zaman kita ini, orang yang mendatangi kuburan-kuburan itu. Itulah asal kesyirikan oleh Ibnu di sini. <clears throat> Fa'inal mayat kot ingkot amalu karena mayat itu telah terputus ya amalan mereka wa huwa la li nafsihi naf'an Mayat ini tidak bisa memberikan manfaat ya untuk dirinya demikian juga tidak memberikan bahaya. Fadlan liman istaghotha bihi apalagi untuk orang yang minta istighosa kepada dia, dia sendiri tidak bisa memberikan manfaat, dia sendiri butuh. Kemudian dimintai, maka lebih tidak bisa lagi. Wa hadza min jahlihi bi syafi' wal masbu indahu. Maka ini termasuk dari kebodohan kepada syafi' memberikan syafaat dan masfu' indahu ini Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yaqdir fa'alahu inda Allah illa bi'idni. Karena sungguhnya dia tidak mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah SWT. Kembali kepada tadi. Bahwa syafaat itu bisa terlaksana kalau dengan izin Allah SWT dan Allah meridhoi orang tersebut, bukan orang yang musyrik. Kalau orang musyrik tidak bisa mendapat syafaat. Maka apabila mengatakan faja'a hadal musyrik bisabab yamna'ul izin, maka orang musyrik ini mendatangi mendatangkan sebab yang menghalangi izin tersebut. Paham? Jadi orang yang mendatangi kuburan orang soleh itu, mereka malah mendatangkan sebab yang menjadi sebab mereka tidak diterima syafaatnya. Paham? Orang kalau ingin mendapatkan syafaat, ya itu hendaknya mencari sebab-sebab yang diridhoi Allah. Ini malah mengambil sebab yang menghalangi dia mendapatkan syafaat. Paham? Inilah bentuk kesyirikan mereka itu. Ya, mendatangi sebab yang menyebabkan terhalangi syafaat. Malah gitu. Mending kamu duduk di rumah saja, lebih bagus duduk di rumah, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Daripada melakukan sebab, malah sebab itu menghalangi kamu mendapatkan syafaat dari orang-orang mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa yang bagus beliau katakan. Baca adal musyrik bisa babin yamnaul idin. Maka orang musyrik ini mendatangkan sebab yang apa? Yang menyebabkan terhalangi dia mendapatkan izin syafaat tersebut. Demikian. <clears throat> Adapun di Qawaidul Arba disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga. Ini Al-Qaidah yang beliau sebutkan di sini. Kaidah <clears throat> ya yang kedua yaitu apa? Mereka berdoa kepada sembahan mereka itu adalah untuk mendapatkan kedekatan dan syafaat. Kemudian beliau menyebutkan tentang syafaat bahwa syafaat itu ada dua ya syafaat syafaatan syafaat ada dua syafaat mangfiah syafaat yang tertolak mengusahakan syafaat-syafaat tapi syafaat yang tertolak tidak ada manfaatnya yang kedua syafaat musbita syafaat yang yang tetap syafaat yang memang ada yang kita hendaknya untuk mencarinya itu jadi mereka melakukan syafaat tapi syafaat yang di itu tidak tidak ada <clears throat> Sebelum kita berbicara tentang masalah sifat sendiri, dibuat di kitab tauhid itu bab khusus tentang apa? Tentang syafaat. Hmm. Ya, bisa kita sebutkan di sini. Setelah kita selesai tadi membahas tentang syubhat <clears throat> yang ketiga, perlu kita perlu kira ini kiranya kita mengetahui apa definisi syafaat sendiri. Sebutkan di kaul mufid <clears throat> di halaman 347 di sini. Sekolah saya min taala yang bisa ditulis <clears throat> syafaat itu secara bahasa berdasarkan <clears throat> Lugotan sahabat secara bahasa Ismun adalah isim Kalau dalam bahasa Arab itu Nahwa ada isim, ada fil ada huruf Ini adalah isim, kata benda Min syafa isfa'u. Dari syafa isfa'u. Fi'il madhi syafa isfa'u. Yaitu apa? Secara bahasa. Ida ja'ala saya isnain. Apabila menjadikan suatu itu dua. Dan syafa' itu lawan dari witir, ganjil. Itu. Jadi syafaat secara bahasa menjadikan suatu dua, menjadikan suatu dua. Dan itu bukan musana. Kalau musana itu dua, ya dua yang itu jumlahnya dua. Kalau e, eh, syafa itu genap, seperti itu. Lawannya ganjil 4, 6 <clears throat> secara bahasa. Kalau musana itu kan oleh Ibnu akil sukan di Alfiyah itu secara Alfiyah itu lafdun dal ala isnain bi ziyadati fi akhirih li tajrid. Lafaz menunjukkan dua dengan tambahan di akhirnya alif dan nun. Itu kalau di Eropa li tajrid pantas untuk dikosongkan dia. Adapun Syafa ini tadi apa? Genap. Menjadi, menjadi sesuatu menjadi dua. <clears throat> Secara istilah syafaat itu adalah beliau mengatakan atawasut lil ghair bijal bil manfaah au dafi madharah. Perantaraan, perantaraan untuk orang lain agar mendapatkan manfaat atau menghalangi bahaya. Itu. <clears throat> Itu syafaat. Mereka ya beranggapan orang-orang musyrik itu bahwa raja-raja di dunia itu butuh kepada pemberi perantara. Karena raja-raja itu atau pemimpin-pemimpin itu dia tidak mempunyai ilmu yang yang luas. Ya, sehingga butuh untuk perantara-perantara, menteri dan sebagainya atau pengawal. <clears throat> Maka mereka orang-orang musyrik itu menyamakan ya menyamakan Allah SWT dengan raja-raja itu. Butuh kepada perantara, pengawal, menyampaikan keadaan mereka. Ya orang-orang soleh itu menyampaikan keadaan orang-orang di dunia itu untuk kemudian dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kias yang batin. ya, itu secara bahasa tadi, syafaat. Kemudian syafaat itu <clears throat> kalau perhatikan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam <clears throat> syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam permasalahan dunia yang makhluk itu mampu itu boleh. Ya. ya ini bisa ditulis telah syafa'a min ghairillah meminta syafaat perantara kepada selain Allah Subhanahu wa taala bima yaqdir fihi makhluk yang makhluk itu mampu ya yang makhluk itu mampu maka di sini ada dua yang pertama jais yang dia itu boleh bahkan kadang-kadang mustahab disukai Dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang semua Imam Bukhari. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, Isfa'u tu jaru wa yaqdillah ala lisani rasulihi masya'at. Berikanlah syafaat, semoga kalian mendapatkan pahala. Dan Allah SWT memenuhi atas lisan Rasulnya apa yang Allah kehendaki. Ini kalimat isfa'u tu jaru. Ini menunjukkan boleh kita memberikan syafaat kepada orang lain. Umpamanya dia ingin beli rumah umpamanya. Kemudian ada seorang ya dia memberikan perantara agar harganya murah itu walaupun permasalahan memberikan syafaat ini tidak boleh beri hadiah dan sebagainya itu ada rinciannya ya tidak boleh <clears throat> menerima hadiah karena syafaat dan sebagainya itu itu dibahas di bulu marom atau yang karena nanti jatuh kepada pungli ataupun yakni reswah ya menyokok dan sebagainya demikian dalam ayat Al-Qur'an ma syafaat dan hasanatan Sebutkan dalam surat An-Nisa. Kemudian bisa dia itu muharram, haram. Syafaat dalam hal dunia ini tadi. Itu bagaimana kalau fil hudud dalam permasalahan hudud, hukuman-hukuman seperti potong tangan atau rajam ya untuk membatalkan hukuman tersebut umpamanya. Sungguh dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha pun alaih. Waktu itu Salah bin Zaid ingin memberikan apa syafaat kepada seorang perempuan yang dia itu e, melakukan kemaksiatan yang hendaknya dia itu dipotong tangan. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan atas fi hududin min hududillah, fi hadin min hududillah. Apa engkau akan berikan syafaat dalam hal hukuman dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala? Wallahi demi Allah, lau kanat Fatimah sarakat la qata'tu yadaha. Demi Allah kalau Fatimah itu mencuri, aku akan potong tangannya. Nah, ini tidak boleh. Ya, demikian. Ini dalam permasalahan syafaat, minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang makhluk itu mampu. <clears throat> Kemudian sahabat sendiri ada rinciannya, ada sahabat yang dia itu khusus untuk Nabi SAW, ada syafaat yang dia itu untuk selain Nabi SAW. Kita baca secara ringkas bukan di Qol Mufid oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Disebutkan oleh beliau rahimahullah taala bisa ditulis halaman 351. Demikian juga di halaman 349. Waqat sama alul ilmi, alul ilmi telah membagi rahimahumullah asyafa ila kismain raisaini kepada dua jenis yang pokok. Ya, apa saja itu? Huma al-qismul awal, jenis yang pertama, asyafa al-khasah bin Rasul sallallahu alaihi wasallam Sahabat yang khusus untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak anwa dan ini ada beberapa macam. Jenis yang pertama khusus untuk Nabi. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah sahabat Utama, sahabat yang paling agung, yang paling besar. Yaitu al-maqam al-mahmud, kedudukan yang mulia yang Allah telah janjikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. <clears throat> ya, wa min al-laili fadhhajib bihi asa asya bukan rabbuka al mahmuda, surat Al-Kahfi. Surat Al-Isra. Ya, itu. Jadi nanti di padang masyar <clears throat> Nabi SAW diminta oleh manusia waktu itu. Mereka pertama mendatangi Nabi Adam, ya kan? Kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya. Ternyata mereka tidak mampu. Kemudian mereka mendatangi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersujud. <clears throat> Kemudian Allah SWT mengatakan isfa. Isyafa. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu ila akhirnya. Itu, itu sholat yang pertama. Kemudian yang kedua. Jadi kalau tadi hadis apa dalilnya adalah hadis Bukhari Muslim. Bukan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu Ini dalilnya. Kemudian yang kedua, syafaat fi ahli jannah puluhan. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penghuni surga agar mereka bisa masuk. Karena mereka setelah melewati sirat ya Kemudian mereka mendapati pintu surga itu tertutup. Kemudian mereka pun ya minta Nabi SAW. Minta siapa yang berikan syafaat. Kemudian Nabi SAW ya yang memberikan syafaat. <clears throat> Sebutkan dalilnya adalah hadis Abu Hurairah sebagai Imam Muslim. Kemudian ketiga siapa tuh? sallallahu alaihi wasallam fi ammi Abi Thalib. Sahabat Nabi sallallahu kepada pamannya Abu Thalib. sudah masyhur ini. Ya, Surah Imam Bukhari dengan demikian juga Imam Muslim. Musaib hmm. bin Husain, hadis Musaib bin Husain. Kemudian berikutnya, ya hadis Abu Said, hadis Bukhari Muslim. Ini yang ketiga. Dari jenis yang pertama tadi. Kemudian ini tadi khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Kemudian berikutnya al-qismu sali, jenis jenis yang kedua, al-qismu sali. Asy-syafa'ah al-amah lahu sallallahu alaihi wasallam wali jamil mukminin, syafaat yang umum untuk nabi dan untuk setiap kaum muslimin. Ya, ada beberapa macam. Sebutkan di sini ada ada tiga. Yang pertama, syafaat asyafaat biman istahaqa an-nar alla yadkhuluha. Syafaat untuk orang yang berhak masuk neraka untuk tidak masuk kepada ke, ke dalamnya. Ya, di antaranya apa? Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Imam Muslim, hadis yang masyhur itu. Mamin muslim yamut fayaqumu ala janasi arba'una rajulan. dalam seorang muslim meninggal kemudian menyolatkan kepada jenazah itu 40 orang. lain yusyriku nabi syai'an. Yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu pun. Illa syafa'ahum syafa'ahumullah fihi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat mereka di dalamnya. Hadis Ibnu Abbas wa Muslim. Adapun hadis yang yang lain sebutkan yaitu apa? Hadis 100 mi'ah minal muslimin ya sahih. Hadis Aisyah semua lima muslim. Adapun hadis ya, yang menjadi catatan juga hadis semuanya yang menawi di ratus sahihin. Amma, yani adapun yang di itu tidak suka dosa dosa di sini, tapi kita lihat di situ hadis yang menyebutkan tiga sof. Barang saya menyuratkan tiga sof, maka itu doib. Di situ ada Martab bin Abdullah. Ya. Eh, hadis Marsad bin Abdullah radhiyallahu anhu Imam Daud. Hadis Marsad bin Abdullah yang sholat itu kalau yang sholat tiga sholat Hadis ini doif. Di sana ada Muhammad bin Ishaq dan dia mudalis. Bukan dalam ilmu hadis itu mudalis yang melakukan tadlis. <clears throat> Jadi kalau hadis yang tiga sholat itu doif. Kemudian syafaat yang ya jenis yang kedua dari syafaat yang umum untuk Nabi dan yang selainnya. Asyafa fi man dakhala an-nar ay yakhruja minha. Syafaat untuk orang yang masuk dalam neraka keluar darinya. Paham? Ya. Sebutkan di situ <clears throat> dalilnya seperti hadis Abu Hurairah. Hadis man as'adun nas? Siapa orang yang paling berbahagia? Ini ini orang yang itu ahlu tauhid. Ini masuk dalam hadis itu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ya sebuah Imam Bukhari. Man as'adun nas yaumil qiyamah. Jadi dia masuk neraka kemudian dikeluarkan mendapatkan syafaat tersebut. Kemudian jenis yang ketiga adalah asyafa'a fi rafi darajatil mu'minin, syafaat untuk mengangkat derajat orang yang beriman. Dia masuk surga ini dinaikkan derajatnya. Kalau tadi ya, yang kedua tadi apa? Dia masuk neraka kemudian keluar darinya. Kalau yang jenis pertama dia sebenarnya berhak untuk masuk neraka. Tapi kemudian dengan syafaat tersebut dia tidak masuk neraka. Paham? Kali yang ketiga ini adalah syafaat untuk mengangkat derajat ketika dia di surga. Sebutkan dalam hadis ya ini kisah Abu Salamah, hadis Ummu Salamah. Sebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu yakni men mentakziah, mendatangi jenazahnya Abu Salamah radhiallahu anhu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma fir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah untuk Abu Salamah. Warfa darajatahu fil mahdiyin dan angkatlah derajat dia fil mahdiyin bersama dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ah ini berarti termasuk apa? Maka derajat. Ini ini syafaat yang tadi kita sebutkan. Insyaallah cukup bahasan ini kita baca Insyaallah.